Kalau orang mempelajari semesta, ada orang saat ini belajar tentang larva, tentang gempa, tentang dasar laut, tentang waduh macam-macam. Apakah mereka sampai tujuan? Mereka masih mentok. Ya, sampai gitu, sampai pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan. Tidak sampai kesimpulan, padahal kesimpulan yang sesungguhnya kalau dia sadar bahasanya begitu dahsyatnya, begitu beragamnya yang aku saksikan dengan rapi dan bagus ini mestinya sampai kesimpulan seperti yang ada dalam Islam orang ulama muslimin sederhana kesimpulan bahwasanya ini semua adalah ada yang menciptakan tapi mereka tidak sampai di situ hanya kagum dengan penemuan atomnya kagum dengan ini tapi tidak sampai bahwasanya di situ ada yang menciptakannya kalau kita umat ulama muslimin langsung melihat semesta semesta jagat raya dengan bintang gemintang, rembulan matahari yang selalu mengikuti garis edarnya. Itu semuanya, lihat lautan lepas dan seterusnya. Ini adalah satu hal yang luar biasa, rapi. Maka mereka langsung punya kesimpulan bahwasanya ini semua adalah ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan tentu adalah hal hadat ya yang sangat luar biasa. Dibantu oleh syariat maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian maka dia sampai sehingga pembahasan apapun yang ia lakukan mesti mengarah ke situ. Tapi ilmu sehebat apapun jika tidak mengarah ke situ maka tidak seperti ilmu. Seperti orang tahu ada bangkai ya, ada bangkai dan daging yang baru dicabe-cabe di situ, dia nggak sadar kalau situ ada harimau nya. Jadi melihat semesta tapi tidak bisa melihat sang pencipta. Itu adalah problem. Dan siapapun akan dikatakan bahasanya orang ini adalah orang mencedon, orang gila. Berkata bahasanya, saya tidak pernah melihatnya kok. Kenapa saya harus percaya? Saya tidak pernah melihatnya. Kenapa saya percaya? Misalnya melihat selama ini yang lagi ngetrame di masyarakat kita yang namanya HP dan sebagainya. Orang melihat HP secara umum, otomatis orang akalnya sehat pasti biarpun yang dilihat aja HP maka dia tahu bahasanya di situ ada yang membuatnya. Secara otomatis ya. Kalau dikatakan HP ini istimewa, ini tidak ada yang membuat. Semua orang akan berkata kalau dia adalah sakit pikiran. Karena HP ada yang membuat, biarpun tidak melihatnya. Berarti dia berpikir sadar. Jadi harus menunjukkan kepada sesuatu. Itu urusan HP. Akan tapi HP pun nanti menurut manusia dan sebagainya. agak ketemu ujungnya.